إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Surahalladzim demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Madrid. Surah As-Saffat ayat 52 hingga ayat 72. Insya Allah untuk hari Ahad adalah surah Sod ayat 1 sampai 70 ya. Surah Sod, surah Sod itu ya. Diawali dari ayat 1 sampai 70. Baik Ibu dan Bapak untuk tahsin kita masih di surah Al-Imran ayat ke-31 kita teruskan ya. Ini <clears throat> sebelumnya teori tajwidnya dilihat. Ini Ibu Ibu Erni mohon nanti kalau dikirim USB-nya. Ya, disertai dengan revisi ini saya belum punya nih. <clears throat> Banyak jamaah yang sudah minta ringkasan ini, <laughs> tapi belum belum saya uh, print ulang karena memang yang dulu belum direvisi. Baik, uh, masih tentang ringkasan di halaman 1. Coba dilihat ya <clears throat> untuk Ibu dan Bapak. Ringkasan kita. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali Dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini Kami buka dengan membaca surat Al-Fatihah Alahadiniyah wa ala kulli niyatin salihah Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من هزائد رحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arba binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawa فاجعله lana hujjata ya rabbal alamin ya علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا ya'uduhu تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik ringkasan tajwidnya dilihat ibu dan bapak yang belum memiliki eh, bersabar ya nanti lagi ini sebetulnya lagi direvisi sambil dibaca ulang sambil dipahami nanti ibu dan bapak bisa memiliki untuk ibu dia nih ada di Cibinong. Ibu bisa diambil ya itu indeks Quran sama terjemah perkatanya di rumah Ibu Lisa Bu Dokter ya. Nanti <clears throat> ketemu Mbak Kom aja. Mbak Kokom, Mbak Komaria. Itu ya nanti tanya eh, Ibu dia ditunggu-tunggu udah dua dua pekan ya mungkin hujan. Silahkan diambil kapanpun. Nah, ketemu Mbak Kokom. Karena itu penting ya Bu dia untuk belajar kan. Ibu guru juga kemarin, iya. Dengan belajar Quran terjemah perkata, indeks, kita akan menjadi pinter. Bukan hanya pinter sebagai pembaca. Sebagai pembaca dapat pahala, iya. Tapi apa artinya kita bisa membaca bahasa Inggris, tapi kita nggak bisa nggak ngerti apa yang kita baca kan? Nah, yang penting pertama iya kita sudah paham, sudah bisa baca. Karena membaca Al-Quran beda dengan teks lain, ibadah sudah dapat poin ibadahnya. Nah, kita tingkatkan untuk bisa memahami isinya. Itu. Ringkasan di halaman pertama ada mad wajib mutasil. Jadi Bu Erni, mudah ya kita. <clears throat> mudah, mudah kalau bicara mah. Kalau bikin makan ke nah ini mudah juga kalau sudah biasa ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mad wajib mutasil? Itu. Apa mad apa apa yang dimaksud dengan mad wajib mutasil atau mad wajib mutasil adalah itu ya, jawabannya kalau diruntut e, berdasarkan buku kedua Bu Yerni ini agak e, nanti boleh nih pertanyaan yang kedua nanti agak lebih lebih mendalam kalau pertanyaan e, pertama jawaban dengan buku pertama mudah aja yaitu nomor dua nomor dua itu kan mad asli atau mad tobi yang bertemu dengan hamzah itu ialah Mad tobi'i bertemu hamzah satu kalimat, satu rangkaian atau dalam bahasa Indonesia satu kata ya, satu rangkaian itu. Nah, mad wajib dipanjangkan lima harokat atau dua setengah alif. Bisa dilihat halaman 38 nomor 2. Tapi kalau dengan buku nomor 2, jawabannya apa itu mad wajib mutasil? Mad adalah panjang, wajib adalah wajib, mutasil karena nyambung. Oh kalau gitu panjang wajib nyambung. Enggak dari tengah dulu. Wajib dibaca panjang karena bersambung. bersambungan apa? Uh, Matobi'i bertemu Hamzahnya satu rangkaian, satu kalimat. Itu lihat halaman 38 nomor 1. Itu ya Bu Erni ya. Nanti kita bikin tanya jawab yang kedua. Jawabannya lebih lebih mendalam. Kalau yang pertama asal aja. Dalam artian sesuai dengan buku yang pertama. Asal paham dulu gitu kan. Apa itu madu wajib mutasil? Madu wajib mutasil, jawab, kan pertanyaan, jawab. Madu wajib mutasil adalah matobi yang bertemu Hamzah. Ialah matobi bertemu Hamzah satu kalimat atau satu rangkaian atau satu kata dalam bahasa Indonesia. Ini sudah cukup nih untuk ya, tanya jawab pertama. Tanya jawab yang kedua nanti, apa itu yang dimaksud dengan mad wajib mutasil? Mad panjang, wajib, wajib, mutasil, itu karena nyambung. Panjang wajib nyambung. Bukan dari tengah dulu. Wajib dibaca panjang karena nyambung. Nyambung apanya? Nah, nanti tugas saya memberikan contoh. Ja matobi ketemu hamzah. Satu satu sambungan, satu rangkaian. Itulah karena matobi bertemu hamzah satu kalimat, satu rangkaian, satu kata. Maka jadi mad wajib mut Itu. <laughs> Jadi sampai kiamat juga kalau nggak ngerti. Uh, di runtutannya nggak ngerti, nggak ngerti. Kita kan mengenal ya. Eh, siapa itu Mas Tommy, Mas Bambang. Oh, ada urutannya. Oh, Mas Tommy, Mas Bambang, Ibu Tutut itu adalah putra-putri dari Pak Harto dengan Ibu Tina runtutannya atau Bu Mega. Siapa itu Bu Mega? Oh, Bu Mega putranya Pak Soekarno. Itu kan. Nah, jadi kita tahu runtutan-runtutannya. Siapa itu Mas Irfan? Oh Mas Irfan itu putranya Ibu Lisa sama Pak Fauzi. Nggak mungkin Ibu Lisa doang. Lain dengan Nabi Isa ya. Nabi Isa kan <clears throat> Siti Maryam doang gitu. Nah ini. Itu tidak akan paham kalau kita tidak memahami dasar-dasar pemahaman tentang mad. Makanya nanti dengan pertanyaan tuh Masya Allah. Banyak sekali orang yang akan pintar. Oleh sebab itu tugas saya sekarang tajwid mamada mudah Makanya dari talim ke talim di Depok, di mana ya di uh, Asabri, di mana Multika, hmm, di Bidakar, semua sekarang kebacaan karena bacaan penting. Itu bukan berarti tajwid tidak penting. Karena uh, teori pertama dulu kita me membanyakan teori tajwid tapi orang nggak bisa baca. Nah, sekarang dengan teori hentak di rukiah insyaallah banyak orang yang sudah membuktikan. Bukan hanya pintar membaca, penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita juga menjadi hilang. Di antaranya ya penyakit rematik, sakit kaki, dan macam-macam ya. Eh, penyakit hati, selalu was-was, tidak konsentrasi, atau punya permasalahan. Nah itu nanti dibantu dengan doa. Karena hanya dengan doa sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tentu bagi kita doa dan berusaha ya berikhtiar. Kalau lapar ya makan <laughs> gitu ya. Tapi berapa orang, berapa juta orang yang lapar makan tapi tidak dapat apa-apa coba. Satu karena penyakitnya tidak boleh makan yang dia sukai. Atau dia makan tapi makanannya enggak ada, enggak ada yang nyambungnya ini. Jadi sebetulnya syariat dan hakikat keduanya untuk kita penting. Hakikatnya Allah apapun itu ya Buktinya banyak orang yang nikah belum dikaruniai putra, gitu kan? Oh sudah usaha kemana-mana, sudah bayi tabung, sudah ini, ya kalau belum Allah menghendaki, tidak bisa. Jadi apa ikhtiar itu seiring gitu ya. Itulah paham kita kan ada nanti paham dalam tauhid itu ada jabariyah. Jabariyah itu semuanya kehendak Allah kita itu ibarat layang-layang yang mempermainkan Allah. Itu kan seperti itu yang main, bukan yang mempermainkan, memper, yang menggerakkan segala macam. Itu paham Jabariyah. Sedangkan paham Qadariyah, oh enggak, Allah itu hanya memberikan pahala, pahala atau siksa. Kita boleh memilih, itu radikal ya, boleh. Pokoknya apapun, apapun yang kita perbuat itu karena kita. Itu Qadariyah. Tapi yang kita anut adalah Jabariyah dan Qadariyah. Jadi ada usaha kita, ada ikhtiar kita, dan ada hakikat. Buktinya iya kan? Kita sudah capek-capek dari siang sampai malam. Kaki dibuat, kepala dibuat, kaki dan segalanya. Uh, tendernya sudah hasil, sudah sukses. Gul. Kita dapat 2 miliar. Tiba-tiba kebakaran. Tiba-tiba kebanjiran. Tiba-tiba kayak ada satu dan lain hal tidak jadi. Kan banyak. Gitu. Ada juga kita coba. Hmm, selamat ya untuk ibu dan bapak yang sudah pergi haji. Apakah pergi haji itu karena karena uang? Iya, ongkos perlu. Tapi apa iya yang punya uang? Bukan beruang ya, beruang. Apakah orang yang punya uang itu eh, jaminan bisa ke haji? Enggak selalu, enggak selamanya. Banyak kasus ya. Saya kemarin <clears throat> dengerin ceramah khutbah Jumat enak sekali ya. <laughs> Gitu. Dia bilang eh Coba bayangkan, seorang penjaga sekolah, berapa gajinya dia? Nah, karena dia rajin, karena niatnya ingin haji, dia bersihkan itu sekolah, dibersihkan. Kebetulan ada lomba kebersihan. Tiba-tiba dinilai sama tim penilai, ternyata SD itu e, mendapat predikat pertama sekolah terbersih. Akhirnya kepala sekolah dan penjaga sekolahnya bisa pergi haji. Apakah itu dengan biaya sendiri? Banyak ya sekali kasus. Ada yang uh, tukang ya katakanlah tukang minta-minta gitu ya. Uh, atau tukang kue, ada juga cerita-ceritanya terus banyak ya. Tukang kue ingin haji. Niatnya cukup kuat, tapi dia boro-boro untuk haji. Untuk makan sehari-hari aja kurang. Tiba-tiba pelanggan kuenya itu sakit keras. Sakit keras, sakit dalam artian sehingga membuat dia tidak bisa pergi haji. Apa yang terjadi? Karena tidak bisa pergi haji, kemudian jatahnya dia bukan diberikan kepada saudaranya, tapi diberikan kepada tukang kuah yang loyal itu. Masya Allah kan? Ha, apakah dia pergi dengan ongkos sendiri? Nah itu. Ada lagi penjaga sekolah, penjaga toko. Bisa dibayangkan penjaga toko berapa gajinya. Ya, tokonya juga kecil. Tapi dia dari dari tiap sholat ke sholat rajin ke masjid. Sehingga ada orang yang melihat, oh dia rajin sekali ke masjid. Tiba-tiba dia dinaikkan haji. Sama ya. Nah, itu saya tidak minjem telinga, tidak minjem mata. Waktu saya ngajar di Pesona Depok, di masjid depan Aagim itu di situ. Masjid al ya kalau salah. Ada bapak, seorang bapak yang rajin, istiqomah dia di situ di masjid mengimami masjid, ngebersihin masjid dan segala. Akhirnya dia pergi haji. Siapa yang menghajikan? Allah melalui tangan-tangan di situ ada orang-orang yang tergerak hatinya. Nah ini. Jadi oleh sebab itu yang terpenting niat niat tekad yang kuat untuk bisa berangkat haji. Ya, syukur-syukur haji dia sendiri. Ada juga nanti haji patmah ya, ngejual tempat dan imah dan rumah ada haji dinas. Ya apa aja itu makan hanya wasilah. Ya hakikatnya Allah yang memberangkatkan. Hmm, itu ya. Nah, ini karena eh, sudah musim-musim haji. Itu selamat ya untuk ibu dan bapak yang sudah mendapat panggilan. Pergunakan sebaik-baiknya karena belum tentu bisa dua kali karena biayanya yang mahal <laughs> saya aja pengen dari kapan tapi ya niatnya belum belum kuat nah mulai hari ini kita niatkan dan coba mulai sisihkan menabung khusus dipisahkan ya. Jadi ini tabungan untuk haji saya. Wah, mau nabung mas 100, 1000, 2000 apa berapa dulu. Yang penting niat. Itu tadi kan hakikatnya Allah nanti yang memberangkatkan. Jadi ke sana ya. Jadi Jabariyah Qadariyah. Itu dulu lah ya. <clears throat> nanti besok kita teruskan lagi.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 Kul ikun, ya, kul ikuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Mencintai bukan tanpa pengorbanan dong. Cinta sama kekasih kita aja. Mama maunya apa? Ya kalau A suka mah, A cinta sama mama. Mama pengen kelapa. Padahal nggak pernah menjat kelapa. Karena saking cintanya dipaksain naik gitu ya. ini apapun gitu ya. Nih, mm, mama pengen apa? Mama kan lagi ngidam lagi ini. Oh, pengen buah ini, pengen dicarikan. Nah, ini cintanya. Cinta sama Allah lebih dari itu. Nah, kalau kamu kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Aku akan mencintai atau akan mencintai kalian Allah. Wa yaghfir lakum dan Allah akan mengampuni bagi kalian dzunubakum dosa-dosa kalian. Itu. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi syaratnya nanti kul Allah katakanlah taatlah pada Allah ya, dan Rasul. Itu ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum والله غفور رحيم قل أتيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض من بعض Wallahu sami'un alim. Nih, apapun untuk kebaikan kita bernazar. Kalau saya pintar baca Quran nazar, saya mau ngasih masjid sekian. Kalau anak saya lulus, saya mau bernazar ini. Nah ini ini ini, ini dilakukan juga. Ini. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بط بطن في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ketika berkata istri Imran, Tuhanku, Robbi, ini nazar tu sungguh aku bernazar laka kepada engkau. Maafi batni apa yang di dalam perutku. Muharroro, menjadikan hamba yang berhitma Patakobal minni, maka terimalah dariku. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, engkau maha mendengar Al-alim maha mengetahui. Ini kan. Ingatlah itu ya. Ini ketika istri Imran berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Itu ya sini. Ayat ke-35 itu ya, nazar. Hmm. 35 ya. <clears throat> Dari 34, 35 itu innallaha astafa itu ya. Zurriyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un sami'un 'alim. Wallahu sami'un 'alim. Il إذ زل إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطن بط في ما في بطني محر ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم نذر maka Kala ia melahirkan, qalat rabbi ini wadatuha unsa. Ia berkata, Tuhanku, sungguh aku telah melahirkan seorang perempuan. Nah ini kan Maryam cikal bakal nanti bundanya Siti, bundanya Nabi Isa ya nah, ini. Falamma wada'at falam falamma wada'at wada'at hamas falamma ha qalat رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب dengan kekuasaan Allah yang sepuh bisa nggak bisa ya bisa punya anak hakik hakikatnya kan Allah syariatnya kita usaha هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن من لدن قال قال رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة Innaka sami'u du'a du'a. ini ya cerita ini coba nanti cerita eh, baca terjemahnya baca terjemah perkata sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki kun fayakun jadi yang menanti ingin punya anak kasih oleh Allah ini asal doa nih doa dan ikhtiar ya saya ingat e, saya dulu pernikahan sudah 8 tahun gak dikasih putra, gak dikasih putri. Saya berpikir ya saya gak punya turunan. Ya saya bersabar, ya udah saya mau mengut anak aja gitu ya mau. Tapi terus berdoa akhirnya apa? Alhamdulillah dikasih tiga <laughs> kan itu. Ya satu meninggal. Ya itu doa, kekuatan doa. Tapi ikhtiar tetap, usaha tetap. Jadi yang sampai ini sampai saat ini belum di, dikaruniai putri, putra, putri bersabar dan berdoa serta berusaha ya. Berdoa terus pada Allah, yakin apa yang diiminta pasti Allah kabul. Tapi kita juga usaha ke dokter. Kenapa? Ada apa rupanya? Apa suaminya, apa istrinya? Kenapa ada yang tersumbat salurannya apa-apa? Itu ya. Nah ini saya bicara, saya tidak minjem orang lain, saya sendiri dulu. 8 tahun coba ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah dikarenai putra-putri gitu ya. Walaupun terlambat kan <laughs> gitu kan. Mukti baru usia 8 tahun gitu. gitu. Nah itu usaha terus insya Allah Yakin ya, berdoa pada Allah. Ini penting karena bagi orang yang rumah tangga tuh putra itu putri itu jadi hal yang penting. Saat belum dikaruniai putra-putri, kadang-kadang istrinya sabar. Kadang-kadang istrinya yang nggak sabar, kadang-kadang suaminya yang sabar, kadang-kadang nggak sabar pengennya nikah lagi, nah macam-macam lah gitu ya. Nah ini berdoalah pada Allah. Insya Allah Allah kabulkan selama kita berusaha, berdoa dan berusaha. Nah ini ayat 39. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين من الصالحين minas salihin. Badal disebut. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكل itu ya ulang ya qa qa qala a قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا Itu tiga hari tidak ngomong isyarat ya. Ini Zakaria berkata, Tuhanku jadikanlah untukku tanda-tanda. Tanda-tanda. Benar nggak sih bisa ngandung? Benar nggak sih istriku bisa bisa punya anak aku ini? dia berkata, dia Allah berfirman, "Qala ayatuk tanda-tanda engkau Allah tukallim" bahwa tidak kamu tidak bisa berkata-kata anas pada manusia. Salah satu ayam tiga hari illa ramza kecuali isyarat. Masya Allah. Ini ini kelebihan Quran ya. Kalau membaca Quran itu se seperti e, kita ada alur pada cerita ini. Hebat skenario Quran itu. Masya Allah ya. Sampai makanya kan orang yang baca Quran itu sampai bisa tunduk menangis tersungkur <laughs> ya, minta ampun pada Allah itu. Tapi kalau yang hatinya keras susah, ya, itu imannya yang enggak ada. Wazkur wazkur zal bukan waj bukan wal bukan wad wal zal واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي ibkar wal wal ibkar itu dulu ya ini <clears throat> ayat sampai ayat 41 besok dituliskan lagi karena ibu dan bapak tidak meminta kelanjutannya saya nggak bikin-bikin eh ternyata kemarin Pak Pri ya terima kasih jadi jangan sungkan ya ini kan rekaman ini ada di komputer saya Nah, kalau ibu dan bapak mau minta, nanti saya kumpulkan, diedit ulang, dikumpulkan dalam kaset atau CD. Dengerin di rumah, ya kan? Jadi terus bisa belajar. Makanya, Pak Hari, siarannya maghrib dong. Soal, Ih, kapan aja, nanti tinggal setel kasetnya, tinggal setel CD-nya. Dan silahkan boleh diperbanyak. Jangan ada sultan, <laughs> ya saya tidak mau. Jangan dibilang jual beli. Enggak. Kalaupun bapak ibu ngasih kaset, saya gandakan, saya perbanyak, saya bagi-bagi. Kalaupun terpaksa ibu dan bapak datang harus mengganti kaset ya kan itu alat perekamnya aja tahu ya. Itu kalau bukan merek merek merek merek merek yang bagus ngerekam nggak bisa. Itu no, merek itu ya merek ya merek merek itu harganya kita 7 8 jutaan. Allah makanya hasil rekamannya kan bagus. Komputer juga seperti itu. Jadi mohon mengerti infak itu untuk itu ya. Jadi jangan punya prasangka yang enggak-enggak. Tapi setelah ibu dan bapak dapatkan kaset dan CD-nya, silahkan perbanyak, silahkan bagi-bagi. Walaupun mungkin eh, Pak Ari sebetulnya saya itu tidak begitu suka dengan suara Pak Ari itu. Tidak begitu bagus, tapi penting untuk belajar. Nah apa-apa. Kan saya bilang, kalau kaset-kaset saya itu hanya untuk tingkat pemula, dasar yang ingin belajar lagu, lah, dah dasar, belajar baca. Setelah itu tinggalkan, setelah pinter itu ganti dengan saya nanti. Kan saya bilang ke toko kaset, cari Syekh Huzaifi. Lanjutannya ke sana. Syekh Al-Matrud atau Syekh-Syekh yang lain itu. Jadi nanti e, berkesinambungan. Kayak Pak Suhaimi ya di Cempaka Putih. Kalau bukan kaset Pak Ari saya nggak enak. Jangan gitu ya. Gitu. Jadi saya hanya hanya batu loncatan menuju nanti pada kesempurnaan. Gitu. Kalau saya mah hanya sekedar aja mengantar. Ini masih ada waktu 15 <clears throat> menit banyak ingin yang rukiah supaya pinter membaca. Nah ini ya, e, kayak gini ya, pakai ketukan nih. Saya sengaja nanti saya bikinkan, nanti saya rekam, ibu dan bapak bisa ngikuti di rumah. Ketukan ini, nah nanti bapak jadikan ketukan ini untuk apa? Untuk mengetuk diri badan. Ya kalau kaki sakit, kakinya yang diketuk. Kalau punggungnya rematik, coba deh Minta pada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit, hilangkan setan yang ada dalam diri ini. Kenapa saya ini menjadi mas, malas? Al-kasran, ya, orang yang malas itu membuat kita menjadi bodoh, menjadi kita fakir, yudisul fakr, ya, menjadi fakir. Nah ini mewarisi kepakiran. Jangan jangan kita malas. Baik, ini ya. Jadi ketuk, setiap ketukan ini kalau ngetuk ini berarti mukul badan. Nah, kalau yang belum biasa datang dulu ke talim ya. Kan sudah dipukulin ya. Kemarin di Depok saya mukulin berapa tuh? Eh, tiga puluh orang saya pukulin. Bumi Zakar. Ya banyak ya yang eh, bahkan di dekat rumah di sini juga pengajian ibu-ibu buburhan dipukulin ada empat puluh ya. Biasanya cuma dua puluh yang ngaji, sekarang empat puluhan <laughs> Kalau baca Quran, belajar Quran empat puluh itu udah top banget. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah kan cuma nguping doang. Ya, baca Quran harus praktek. Ini banyak orang yang belum siap untuk praktek itu banyak banyak hal lah hmm, ininya ya hmm, masalahnya kompleks sekali <clears throat> baik ya, surah al-muzammil ya Ibu dan bapak yang sudah memiliki Quran terjemah perkata atau berwarna halaman 574 sama halamannya ya yang belum eh, di, dicari di surah ke-73 Al-Muzammil ini banyak yang salah baca ini ya banyak yang belum tepat Coba ya kita praktek nih ya. A'u, a'u, bukan a'u <laughs> ya, Melisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim siapkan pukulannya ya. Kalau kemarin di Depok pakai paralon. Nah, ah, pakai apa aja. Kakinya aja enak kok coba deh. Musri aja yang susah berjalan sekarang alhamdulillah sudah pintar berjalan ya. insya Allah. Yakin yang menyembuhkan Allah. Quran itu syifa, obat. Coba aja. Daripada lari ke dukun kita 40 hari salat gak diterima. Kayak Pak Basori, enggak bukan 40 hari, selamanya enggak diterima syaratnya. Iya, datang ke dukun dikasih doa, dikasih amalan yang salah, diamalkan terus, setannya ada dalam diri kita ya, Pak. Pak Basori, Pak Haji Muhammad Basori ini. Nih. Iya. Ya, ya, ya ayyuhal muzammil. Jangan mujamil, ya. Ya, Bu Hasan, Bu Suri Bekti ini, Bu Sukarti. Ya, ya ayuhal muzammil. Ya ayuhal muzammil. Qumil layla illa qalil belajar lagu kan? Ya, Bu Nurul, ya, Bu Notaris nih. Qumil, qumil, qumil layla illa qalila. Qumil, qumil layla illa qalila. Orang-orang yang berselimut, bangun. Itu Rasulullah kan lagi berselimut. Kumil lail illa qalila bangunlah malam hari kecuali sedikit banyak beribadah pada Allah. Salat malam, qiyamul lail, hajat minta per, minta kepada Allah, salat tobat, salat tasbih. Nah itu ya. Nih. Nisfahu awil qus minhu qalila. Nisfad. Nisfahu Nis فهو أو انقص منه قليلا أو زد أو زد عليه ورد ورد jangan waratil waratilil Qur'an tartila kalau ibu dan bapak merasakan kesulitan baca ini memang sulit bila dibandingkan dengan suratul Baqarah oh, jauh ya. Tapi tidak apa-apa ya. Bagi ibu dan bapak yang sudah terbiasa ya, melatih kembali ini untuk belajar sama yang lainnya ya. Nih. Banyak tasjid di sini, banyak sidah. <clears throat> Banyak huruf yang mirip-mirip. Awzid awzid alaihi warad warat qur'an datar tila Hebat. Gitu. أو زد أو زد عليه ورتل أو زد أو زد عليه ورد ورد ورتل القرآن ترتيلا jangan waratilil jangan ya warat waratilil Al-Quran tertila. Bilang sama saya, kalau sudah disentuh, kalau sudah dipukul, dihentak, apa kakinya, apa pundaknya, apa-apanya, apa sudah mengikuti begini, kalau belum bisa baca Quran, bilang sama saya. Buktikan, banyak orang yang sudah berhasil. Kenapa paring gak dari dulu? Ya itu kan pengalaman. Saya kalau tahu dari dulu, dari dulu begini. Tapi saya tahu di kampung itu Pak Kiai itu pakai ketukan-ketukan tuh ini. Oh, saya baru paham. Itu rupanya ya. Nah ini. Jadi nanti jangan ada yang bilang bid'ah bid'ah ya. Ini ini hanya untuk belajar untuk uh, menyamakan beat, menyamakan ketukan. Karena uh, apapun lagu itu ketukannya benar. Mau nyanyi lagu apapun kalau ketukannya salah, boro-boro enak didengar gitu ya. Ayat ke-5. Nih ya. قولا yang diam itu berarti yang panjang in inna inna sanulqi alayka qawlan saqila nih ayat 6 juga coba deh kalau yang nggak biasa pasti salah pasti bacanya gini ditahan, nanya dilepas kayak gini ya. Jadi ditekannya di nak kedua. Innana Inna syiatan laili hiya asyaddu wapo wapo aw wa aqwamu Coba lagi ya. Nih yang di Depok minggu depan Ibu dan bapak yang baca, saya ngetukin punggungnya ya pakai paralon. Pada mau dipukul coba. <laughs> karena memang belajar. Ya pari daripada dipukul nanti di neraka karena nggak bisa baca Quran. Mending dipukul sekarang. Padahal suami saya nggak pernah mukul. Ayah juga nggak pernah. Kok pari berani-beraninya mukul? Karena mukulnya mukul sayang. Mukul ingin pinter ya. Gitu. Nih. Coba buktikan. Kalau sudah dipukul, sudah ngikutin ini, belum bisa juga baca Quran, bilang sama saya. Nanti saya mikirkan metode apa lagi yang harus diberikan. Nah, metode komputer kan belum ya. Metode tulisan belum. Ini satu metode hentakan dulu. Ayat 6 masih. In innana innana syi'atal layli hiya asyadu wa أو Ayat Bukan Bukan N-nya ditahan, N-nya dilepas Itu Jadi segera ke L Kalau yang nggak biasa Itu tadi Coba deh buktikan Buktikan aja Hmm, kalau jangan bilang gampang-gampang dulu, kecuali memang yang sudah pintar, sudah biasa. In Inna inna laka in gunnah. Inna laka fin nahari tawila. Nih yang hari Sabtu mau praktek, tolong, coba tolong ya di rumah dilatih. Jadi sampai ke kayu manis ngaji, sudah saya pukulin aja. Nggak saya baca lagi. Ibu dan bapak yang baca. Saya yang ngukurin punggung punggungnya ya atau kakinya yang rematik yang sakit semurat, Coba deh. in In inna inna inna nahari sabhan tawila wazal واذكر اسم rabbika watabattal Watabattal apa begitu bacanya enggak ini malah gila latihan watabatal banyak orang ya wata batal watabatal wal kuris wal kuris marabbika watabatal watabatal إليه تبتيلا واذكر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو Kenapa berhenti di situ? Napasnya nggak cukup. Nyuri napas kan haram. Ya sudah. Karena berhenti di situ kita ngulang. La ilaha illa huwa fattakhirhu wakila. La ilaha La La ilaha illa huwa fattakhirhu wakila. Sabar, sabar tuh. Dan bersa bersabarlah. Wasbir, wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamilah. Was was sad, was bil ala ma yaquluna wa jurhum hajran jamila. sepuluh dulu ya apa perlu diteruskan besok nggak usah pari berisik eh, ganti surat lain boleh Silakan ya e, saran kritik eh, ke 0812 828 7881 0812 8287881. Pak Ari nggak perlu itu berisik. Ya udah saya ganti. Tapi buktikan kalau sudah dihentak, dipukul badannya, dipukul pukul, pukul bukan pukul kenceng ya. Sama diketuk-ketuk begini, ini saya lagi bikin, dikasetkan, disidikan, ibu dan bapak untuk belajar di rumah. Jadi setiap ada ada ketukan, pukul badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Him. Setiap yang panjang yang diem. Itu. Coba deh buktikan. Kalau teori ini belum juga bisa ibu dan bapak menjadi pintar membaca, tolong sampaikan sama saya. Biar saya berpikir cari metode apa lagi. <laughs> Ya, kita sudah banyak metode itu. Metode ini, metode warna, metode itu ya. Tapi ya tiap orang kan berbeda-beda. Kita bukan bodoh, kita bukan tidak pintar karena kita terlambat aja. Karena banyak satu dan lain hal. Untuk murotal untuk besok Ahad dipersiapkan surah Sod ayat 1 sampai 7 boleh ya. Biasa kita teruskan kembali. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat,